الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام حديثنا في لقائنا هذا عن حديث عظيم في بيان الايمان وبيان كيف يعمل المؤمن على تقويه ايمانه وما الذي يحتاجه المؤمن ليتقوى ايمانه وليتمكن من فعل ما امر به وترك ما نهي عنه وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإيمان أفضل قال الصبر والسماحة قال أي الإيمان أفضل قال الصبر والسماحة وهذا فيه بيان مكانة الصبر ومكانة السماحة من الإيمان وأن عليهما قيام الإيمان كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه بإذن الله عز وجل Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya bersaksi bahwasanya Tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan salam dan salamnya kepada beliau Keluarga dan para sahabat beliau semuanya Para pendengar roja yang berbahagia Tema pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah hadis yang agung yang menjelaskan tentang iman, yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim memperkuat imannya dan apa yang dia butuhkan sehingga imannya menjadi kuat dan ia mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dia larang. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul imani afdal apakah iman yang paling utama itu maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab as sabr was samahah iman yang paling afdal adalah kesabaran dan bermurah hati hadis ini mengandung penjelasan tentang kedudukan sabar dan murah hati dari iman. Dan kita akan jelaskan bahwasanya iman berdiri, berdiri di atas dua hal ini, yaitu kesabaran dan kemurahan hati. وقد يتساءل من يسمع هذا الحديث لماذا كان الصبر والسماحة أفضل الإيمان والجواب على ذلك أن الإيمان قيامه على الصبر والسماحة إذا كان العبد متحليا بالصبر ومتحليا كذلك بالسماحة كان ذلك بإذن الله عز وجل أعظم عون له على القيام بالدين امتثالا للأوامر وتركا للنواهي والصبر هو منع النفس وحبسها والسماحة هو والسماحة هي سهولة النفس وسلاستها فإذا كان عند العبد قدرة بإذن الله عز وجل على منع نفسه مما أمره الله سبحانه وتعالى بمنع نفسه منه وعنده كذلك قدرة على وسلاسة نفس على الانقياد لفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به كمل بإذن, كمل بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك إيمانه Barangkali sebagian kita bertanya, kenapa kesabaran dan kemurahan hati adalah iman yang paling utama? Jawabannya adalah karena iman berdiri di atas dua sifat ini, yaitu sifat sabar dan murah hati. Jika seorang mukmin menghias dirinya dengan dua sifat ini, maka kedua sifat tersebut akan menjadi penolong yang paling baik bagi dia untuk menjalankan agama seluruhnya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah semampu dia dan meninggalkan semua larangan Allah. Karena sabar adalah menahan diri, sedangkan samahah adalah kemurahan hati dan keringanannya. Kalau seorang bisa menahan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa bermurah hati dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan sempurnalah iman dia. Jika dia mampu untuk bersabar dan mampu untuk bermurah hati, maka dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن البصري وهو من علماء التابعين وهو الراوي لهذا الحديث عن جابر سئل الحسن ما الصبر والسماحة قال الصبر عن محارم الله والسماحة بفرائض الله عز وجل وهذا كلام عظيم جدا في بيان معنى هذا الحديث وبيان ذلك يعلم بمعرفة أن دين الله سبحانه وتعالى أوامر ونواهي والأوامر تحتاج من العبد إلى سماحة نفس ليفعلها والنواهي تحتاج من العبد إلى صبر وحبس نفس ليتركها فإذا كان سمحا استطاع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفعل المأمور وإذا كان صبورا استطاع بإذن الله تبارك وتعالى أن يترك أن يترك المنهي عنه. البيهقي baihaqi meriwayatkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman dari Al Hasan Al Basri yang merupakan salah satu tokoh ulama dari zaman tabi'in yang beliau juga adalah perawi hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Al Hasan Al Basri ditanya Mas sabru was samahah apakah kesabaran dan kemurahan hati itu maka beliau mengatakan bahwasanya kesabaran adalah kesabaran dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan samaha adalah bermurah hati dan ringan hati dalam menjalankan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Hasan Al-Basri ini adalah sebuah perkataan yang sangat agung karena kita mengetahui bahwasanya agama kita adalah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah membutuhkan dari kita untuk bermurah hati, untuk ringan hati dalam menjalankannya Sedangkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dari kita kesabaran dan menahan hati kita, menahan diri kita untuk melakukannya. Kita perlu kesabaran untuk bisa meninggalkan eh, larangan-larangan tersebut. Jadi kalau seseorang sudah menjadi kalau seseorang menjadi orang yang murah hati, maka dia akan bisa menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jika dia sudah menjadi seorang yang sobur, yang banyak sabar, maka dia akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. وقد أورد ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في كتابه مدارج السالكين وقال مبينا مكانة هذا الحديث وعظم شأنه قال رحمه الله وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها فإن النفس يراد منها شيئان بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Madarijus Salikin dan beliau menjelaskan kedudukan hadis ini dengan mengatakan sebuah perkataan yang agung yang artinya Hadis ini merupakan salah satu perkataan yang paling mencakup, yang paling agung buktinya, dan yang paling mencakup tingkatan-tingkatan iman semuanya. Karena jiwa seorang muslim diminta darinya dua hal. Yang pertama adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini bisa dilakukan dan ini yang paling mendorongnya adalah kemurahan hati atau as-samahah. Sedangkan yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan yang ini bisa dilakukan dengan kesabaran. ومن لا صبر عنده تجده يعلم أن الأمر حرام وأن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه إذا فعله وأن الله سيعاقبه على هذا الأمر ولكنه يفعله وذلك لقلة صبره ولعدم قدرته على منع نفسه وحبسها منه ولهذا الذي لا يتحلى بالصبر تجده يسارع إلى فعل المحرمات وارتكاب المنهيات وهو يدرك ويعلم أنها محرمة وأنها تفضي به إلى النار وأنه ينال بها غضب الله وسخطه ويفعلها لأنه لا صبر عنده بينما إذا كان متحليا بالصبر متصفا به فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعرض له الحرام ويتهيأ له ويتمكن من فعله ولكنه يمتنع لما أكرمه الله سبحانه وتعالى من لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من التحلي بالصبر kita mengetahui bahwasanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita lakukan. Dan kalau kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita dan bisa jadi hal tersebut membuat kita masuk ke dalam neraka. Namun orang yang tidak punya kesabaran akan dengan mudah melakukan hal tersebut karena kesabarannya sedikit. Dia tidak bisa menahan diri dari godaan perbuatan haram tersebut sehingga akhirnya dia segera jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu bahwasanya perbuatan tersebut membuat dia masuk ke dalam neraka dan membuat dia jatuh dalam murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena dia tidak memiliki kesabaran. Dia tidak menghiasi dirinya dengan kesabaran. Padahal kalau dia mendapatkan kesabaran tersebut, kalau dia berhias dengan kesabaran tersebut, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut meskipun menggoda. Dia akan meninggalkannya untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah Allah berikan kepadanya. وكذلك إذا لم يكن متحليا بالسماحة فإنه يدعى إلى الفرائض ويدرك ما فيها من فضل وما فيها من ثواب وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من عظيم الأجر وكريم المآب لكن لكون نفسه ليست سمحة ولا سلسة ولا منقادة فإنه لا يفعل ولا يقبل ولا تقبل نفسه على fi'li al-ma'mur. Demikian juga jika seorang muslim tidak menghiasi dirinya dengan sifat yang kedua, yaitu sifat murah hati, maka jika dia dipanggil kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jika dia diajak kepada kewajiban-kewajiban agama dan mengetahui besarnya pahala dari amalan tersebut dan dia mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelakunya, maka dia dengan berat hati melakukannya bahkan tidak mau mengerjakan perintah-perintah tersebut padahal pahalanya sangat besar. Ini jika dia tidak menghiasi dirinya dengan sifat samahah atau murah hati terhadap perintah-perintah agama. وبهذا يعلم أيها الإخوة الكرام مكانة الصبر والسماحة من الإيمان وأن العبد إذا وفق لهذين الخلقين الفاضلين والخصلتين الكريمتين كان ذلك اكبر عون له على لزوم الدين فعلا للمامور وتركا للمحظور والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين Dengan demikian para pendengar radio ya sekalian, kita mengetahui kedudukan sabar dan murah hati dalam iman. Kita mengetahui kedudukan yang utama dari as-sabru was-samahah. Dan barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki dua sifat ini, sifat sabar dan murah hati, maka itu akan menjadi penolong yang kuat baginya dalam menjalankan agama Islam seluruhnya. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, yang ini ditopang oleh sifat murah hati dan meninggalkan semua larangan Allah yang ini ditopang dengan sifat sabar. Demikian dan kita mengetahui bahwasanya taufik untuk memiliki kedua sifat ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala karenanya kita harus memintanya kepada Allah dan akhirnya Allah taala alam Allah yang lebih mengetahui dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Taip, demikian uh, penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak berkenaan dengan keutamaan kesabaran dan bermurah hati. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda, para pendengar roja ingin bertanya secara langsung. Dan sebelum kita terima satu penelpon, kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Syekh. Pertanyaannya, eh, apakah dalam kesabaran ada batasannya? Di mana kita dapati sebagian besar kaum muslimin pada uh, dewasa ini dengan berbagai macam fitnah yang mereka yang menimpa mereka, khususnya dalam bermuamalah, mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara kesyirikan dengan meminta kepada para dukun atau paranormal dalam mengambil jalan pintas untuk memperbaiki kehidupan mereka khususnya dalam perkara ekonomi. Bagaimana penjelasan dan nasihat Syekh? Jazakallahu khair wa barakallahu fik. هذا السؤال يؤكد ما سبق شرحه وبيانه ألا وهو ضرورة الصبر والتحلي به في هذا الميدان ميدان الابتلاء في هذه الحياة الدنيا والإنسان في هذه الحياة عرضة للابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فهذه الابتلاءات تحتاج إلى صبر ومن كان يطلب حل ابتلائه بفعل محرم هذا دليل على عدم صبره كمن يذهب إلى ساحر أو كمن يرابي أو كمن يفعل الحرام ليكتسب مالا هؤلاء كلهم لا صبر لهم لأن آه، الواجب على المسلم في حله لمشاكله وتخطيه لأزماته أن يكون ذلك مبنيا على لزوم الشرع وقواعده وأصوله ولا بد في هذا المقام من صبر فإذا كان لا صبر عنده يسارع بالذهاب إلى كاهن أو بالذهاب إلى ساحر أو بالذهاب إلى مرابات أو الذهاب إلى فعل محرم ويقول نفذ صبري وهو صادق عندما يقول نفذ صبري لأنه لا صبر عنده وأما العبد الموفق فإنه يستمر متحليا بالصبر راجيا من الله سبحانه وتعالى الفرج وأما الذي يقول نفذ صبري أو انتهى صبري أو لا صبر عندي هو حكم على نفسه بعدم آه، تحليه بالصبر وإلا لو كان متحليا بالصبر لما وقع فيه لما وقع فيما وقع فيه من مخالفة Pertanyaan pertanyaan dari SMS ada seorang penanya yang bertanya apakah sabar itu ada batasnya dan kita mengetahui bahwasanya pada zaman kita ini banyak orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan dengan datang ke paranormal atau dukun untuk membantu mereka dalam urusan-urusan dunia mereka, terutama dalam masalah ekonomi, karena mereka tidak sabar lagi untuk berusaha dan mereka mengharapkan solusi yang cepat dan ringan untuk bisa mereka lakukan. Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya pertanyaan penanya yang pertama ini menegaskan kepada kita pentingnya kesabaran. Pentingnya kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam menghadapi ujian di dunia. Karena dunia ini adalah waktunya ujian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya yang artinya dan niscaya kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan jiwa serta buah-buahan maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar jadi kita harus menyadari bahwasanya dunia adalah tempat ujian kita semuanya akan diuji selama kita masih di dunia ini maka barang siapa yang ingin menghadapi ujian ini dengan sesuatu yang haram, ingin menyelesaikan ujian yang dihadapi dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama, baik dengan meminjam uang dengan cara riba, atau dengan pergi ke tukang sihir atau paranormal, atau perkara-perkara yang diharamkan yang lain, maka berarti dia telah menunjukkan bahwa, bahwa, bahwa dirinya tidak memiliki kesabaran dia telah mengedepankan murka Allah Subhanahu wa taala di atas kesulitan dunia yang dia hadapi. Hendaklah seorang muslim yang baik melakukan menghadapi semua ujian ini dengan mengikuti ajaran-ajaran agama yang benar. Jika dia tidak memiliki kesabaran, maka dengan mudah dia akan jatuh ke dalam hal yang diharamkan seperti di atas. Dengan mengatakan, sudah habis kesabaran saya dan dia tidak bohong ketika dia mengucapkan seperti ini, karena orang yang seperti ini memang sama sekali tidak punya kesabaran. Jadi ketika dia mengatakan habis kesabaran saya, memang dia betul. Dia jujur dalam ucapannya. Adapun seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah maka dia akan terus bersabar, terus bersabar demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan agar dia tidak jatuh dalam keharaman yang dilarang oleh agama orang yang mengatakan kesabaran setelah habis berarti dia telah menghukumi dirinya bahwasanya dia tidak memiliki sifat sabar yang merupakan salah satu pokok dari keimanan dia. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali uh, satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Ya Syekh, saya sangat berterima kasih yang sangat besar terhadap kajian dan muhadhar yang begitu sangat bermanfaat ini. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah sebagai kudwah kita dan saya seringkali melihat kisah-kisah para tabi'in dengan kebesaran kesabaran yang mereka miliki. Apakah hal ini adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya ataukah uh, kita sebagai seorang yang jauh uh, masa hidupnya dengan Rasulullah bisa mendapatkan atau meraih sedikit kesabaran para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. dan kiat-kiat apa yang bisa kita jalankan dalam melatih kesabaran dan bermurah hati. Jazakallahu khair. هذا السؤال سؤال طيب ويدل على خير في السائل وأيضا اطلاعه على سيرة السلف هذا اطلاع جميل ونافع ويكتسب منه العبد فوائد عظيمة جدا تفيده بإذن الله سبحانه وتعالى في حياته وعبادته وسلوكه وكل خصله فاضله دعت اليها الشريعه فعل العبد لها امر ممكن لان الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بامر لا يمكن فعله ولكن المقام يحتاج من العبد الى امرين الاول الاستعانة بالله لأن الأمور كلها بيده والتوفيق بيده سبحانه وتعالى والأمر الثاني بذل الأسباب النافعة المشروعة التي من خلالها يصل إلى ذلك المقام أو لتلك الخصلة وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا ينبغي أن ينظر المسلم إلى هذه الخصال نظرة عجز النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعجزن ولا يقول أيضا هذه خصال لا نستطيع أن نتصف بها في هذا الزمان أو لا يمكن الاتصاف بها في هذا الزمان فيخذل نفسه ويخذل الآخرين بل يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا Pertanyaan dari SMS yang bertanya, apakah kesabaran yang kami dapatkan ketika kami membaca sirah para tabi'in di mana sirah tersebut menunjukkan mereka memiliki kesabaran dan kemurahan hati yang sangat luar biasa itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang seperti mereka yang hidup pada zaman-zaman dahulu atau masih mungkin kita dapatkan di masa seperti yang kita alami sekarang ini. Kemudian apakah kiat-kiat yang bisa kami lakukan untuk bisa melatih kesabaran dan kemurahan hati kami? Dijawab oleh Syekh bahwasanya pertanyaan ini adalah merupakan sebuah pertanyaan yang bagus dan menunjukkan kebaikan yang dimiliki oleh penanya. Dan beliau mengatakan bahwasanya Syekh mengatakan bahwasanya membaca sirah para ulama baik dari kalangan tabi'in maupun yang lain ini adalah satu hal yang sangat baik karena itu bisa menolong kita untuk lebih baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih baik dalam bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap sifat baik yang dianjurkan dalam agama kita adalah sifat yang mungkin untuk dimiliki, sifat yang mungkin untuk diraih karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita dengan sebuah perintah yang tidak mungkin. Namun dua sifat ini yaitu sober dan samahah, kesabaran dan murah hati ini membutuhkan usaha dari kita agar bisa meraihnya dan sampai ke derajat yang tinggi dalam dua sifat ini. Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah isti'anah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih dua sifat ini. Kemudian yang kedua, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan untuk bisa meraih dua sifat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya hendaklah kamu suka untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jadi kedua sifat ini mungkin untuk diraih, makanya jangan sampai kita mengatakan kami ini lemah untuk bisa mendapatkan keduanya, tidak mungkin untuk mendapatkan keduanya, namun ikutilah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ini dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah merasa lemah dan tidak dan tidak pernah merasa lemah atau tidak mungkin untuk meraih kedua sifat yang mulia ini. Selanjutnya kita akan berikan satu kesempatan untuk penelpon ada Akhi Irfan di ujung harapan Bekasi. Silahkan Akhi. Assalamualaikum Syekh, Barakallahu fikum. Nah, Ana mau tanya, Ana punya teman yang di luar Islam. Bagaimana hukumnya bila kita menasihati seseorang yang di luar Islam itu untuk bersabar dalam suatu musibah yang baru dialaminya?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 orang tersebut jika tertimpa musibah dengan mengatakan kepadanya hendaklah kamu sabar dan seterusnya dijawab oleh Syekh bahwasanya jika apa yang anda lakukan itu dimaksudkan untuk taklif ya untuk e, berusaha mengajak dia kepada agama Islam dan agar menjadikan agama Islam ini sesuatu yang dicintai dalam hatinya, maka hal tersebut tidak apa-apa. Karena sifat yang halus, sifat yang lemah lembut dibutuhkan dalam muamalah kita termasuk terhadap orang-orang non-muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang artinya dan Allah tidaklah melarang kalian dalam menyikapi orang-orang yang tidak memerangi kalian di antara orang-orang kafir dan juga tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Demikian jawaban dari Syekh. Baik, selanjutnya kita akan angkat untuk pertanyaan kedua dari telepon. Ada Umu Syarifah di Pondok Gede. Silahkan, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya seorang istri yang baru ditinggal mati suaminya dan sedang menjalani arba'ata asurun wa asuro. Apakah apabila saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak keluar rumah, apakah pahalanya sampai kepada suami saya di alam barza? Itu saja barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umu Syarifah atas pertanyaannya dan kita tunggu jawabannya. وفاء هذه المرأة مع زوجها ونصحها لنفسها بلزوم شرع الله عز وجل بالبقاء مدة العدة في بيت الزوج كما أمرت بذلك هذا من العمل الصالح الذي تثاب عليه المرأة وتؤجر والله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وتدبيره وفي ذلك من المصالح ما تخفى أو يخفى كثير منها على العباد فعليها أن تبقى هذه المدة في بيت زوجها طاعة لله سبحانه وتعالى ويصل الثواب لزوجها إذا دعت له بالمغفرة والرحمة وأكثرت له من الدعاء وكذلك إذا تصدقت عنه فهذا كله مما ينفع زوجها بإذن الله جل وعلا Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ummu Syarifah di Pondok Gede yang bertanya bahwasanya saat ini saya sedang menjalani masa iddah setelah ditinggal mati oleh suami, ditinggal mati oleh e, suami beliau. E, Ibu Ummu Syarifah bertanya, jika seandainya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak keluar rumah selama masa ini, apakah pahala ketaatan tersebut akan bisa sampai kepada suaminya? Dijawab oleh Syekh bahwasanya kesetiaan terhadap suami termasuk yang sudah meninggal dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilarang yang disyariatkan dalam bab ini. Seperti dengan tinggal di rumah suami selama masa iddah itu adalah termasuk amal soleh yang pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam semua syariatnya. Ada hikmah-hikmah yang Allah berikan dalam syariat menunggu di rumah ini namun hikmah ini tidak semuanya diketahui oleh hamba-hamba Allah. Ya. Tidak semuanya mengetahui hikmah tersebut. Namun yang pasti adalah bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak keluar rumah selama masa iddah ini, maka dia telah beramal saleh dan pasti dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala untuk suami itu akan sampai jika istri banyak berdoa untuk suaminya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dimudahkan urusannya dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dia bisa melakukan sedekah untuk suaminya dan ini semuanya pahalanya akan sampai kepada suami yang sudah meninggal. Baik, selanjutnya kita angkat kembali set dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak pertanyaan yang sama kita angkat uh, sebagiannya. Di negeri kami beberapa perusahaan yang telah memberikan kerja kepada karyawannya memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau tidak adil yang kami lihat kepada karyawan. Lalu kemudian apakah kesabaran kami untuk menerima perkara yang tidak adil ini adalah suatu ketaatan yang baik sebagaimana ketaatan kita kepada pemerintah atau bolehkah kita untuk mengajukan atau uh, uh, mengajukan protes kepada uh, pihak perusahaan dan apakah ini dibenarkan secara syariat jazakallahu khair الإنسان في أعماله يجب أن يؤدي الذي عليه والذي له إن تسامح وعفى فله ذلك وإن طالب بحقه فأيضا له ذلك والإنسان له أن يطالب بحقه ولكن تكون المطالبة بالمسالك والطرائق المشروعة المادوم بها لا بالفوضى وإثارة الشغب ونحو ذلك وإنما يطلب الإنسان حقه بالمسالك الشرعية مع دعاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر له حقه وأن يوفقه لي لتحصيله وأن ييسر له أمره يلجأ إلى الله مع بذل الأسباب المشروعة Selanjutnya pertanyaan dari SMS yang bertanya tentang uh, perlakuan tidak adil yang kadang didapatkan oleh para karyawan dari perusahaan-perusahaan yang ada. Apakah kesabaran menghadapi perilaku tidak adil ini termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apakah boleh bagi mereka untuk melakukan protes terhadap sikap tidak adil tersebut. Dijawab oleh Syekh bahwasanya kewajiban para karyawan adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Adapun hak mereka, adapun hak-hak mereka yang tidak sampai kepada mereka atau yang tidak diperlakukan dengan adil, maka kalau para karyawan mau memaafkan, maka itu dibolehkan bagi mereka dan kalau mereka ingin memintanya, berusaha untuk mendapatkannya, maka mereka juga boleh untuk melakukannya. Namun perlu di yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya e, kalau mereka ingin berusaha mendapatkan hak mereka itu hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang disyariatkan, cara-cara yang tidak dilarang dalam agama. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan kerusakan atau kerusuhan Ditambah lagi hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusannya dimudahkan dan dia bisa mendapatkan haknya tanpa harus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya nasihat kami yang pertama banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua tuntutlah hak Anda dengan cara yang dibolehkan oleh agama tanpa harus membuat kerusakan atau pelanggaran terhadap agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari telepon. Sudah ada Ibu Hindu di pasar di pasar Minggu. Silahkan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum. Mohon maaf radionya dikecilkan ada feedback kamu. Baik, silahkan diulangi kembali. Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana caranya mengisi akhir hayat ya eh, dalam menghadapi eh, gejolak kehidupan sabarnya dan apa yang harus saya lakukan gitu untuk menghadapi. ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan kita tunggu jawabannya. المناسب لمن أمد الله سبحانه وتعالى بعمره وأعطاه فسحة للأجل أن يستغل هذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به من طول العمر في الإكثار من ذكر الله جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن, وحسن عمله فتجتهد هذه المرأة في آه، الإكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما الذكر إذا كانت تستطيع تقرأ القرآن أيضا تكثر من قراءة القرآن حتى لو تكرر سورة واحدة أو بعض الصور التي تحفظها تكرر من قراءتها لأن ذكر الله جل وعلا غراس الجنة تستطيع أن تكثر غراسها في الجنة بالإكثار من ذكر الله جل وعلا والمحافظة على الفرائض وحفظ اللسان وعدم التسخط والتجزع والجزع وكل ذلك من الأمور الطيبة التي يحسن أن تعتني بها ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى كما جاء في الأثر وأسأل الله لها ولنا أجمعين حسن الختام والتوفيق لكل خير وبهذا السؤال من هذه الوالدة الكريمة نختم لقاءنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hindun di Pasar Minggu. yang bertanya tentang bagaimana kiat mengisi masa tua atau akhir hayat dan bagaimana agar kami bisa sabar menghadapi usia tua ini. Dijawab oleh Syekh bahwasanya orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan umur panjang maka hendaknya dia banyak beramal saleh selama hidupnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Umur panjang sudah dia miliki. Tinggal bagaimana dia membuat umur banyak ini umur panjang ini penuh dengan amal soleh. Di antara amal soleh yang disyariatkan adalah berbanyak zikir, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Juga membaca Al-Qur'an kalau dia bisa membacanya atau kalau tidak bisa, dia bisa mengulang-ulang surat yang sudah dia hafal. Karena zikir, memperbanyak zikir, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah tanaman surga. Hendaklah dia memperbanyak tanaman-tanaman surga ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan menjaga lidah kita agar jangan sampai jatuh dalam kesalahan, jangan sampai menumpuk dosa dengan mulut yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, tidak marah dan cepat tersinggung. Karena pada usia ini kadang-kadang kita tergoda untuk marah dan mudah tersinggung. Akhirnya kami nasihatkan adalah kami nasihatkan dengan sebuah nasihat yaitu barang siapa yang memperbaiki kehidupan yang tersisa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa-apa yang sudah lampau, apa-apa yang sudah lewat. Dan dengan pertanyaan dari ibunda kami yang mulia ini, kami cukupkan sekian pengajian pada kesempatan malam hari ini. Allah yang lebih tahu dan semoga dia melimpahkan salat dan salamnya kepada Nabi Muhammad pada keluarga dan sahabat serta para pengikut beliau sampai akhir zaman.